Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu kaidah bahasa Arab dari buku At-Tashil fi Ma'rifati Qawaidi Lughati Tanzil. Kita masuk pada halaman yang ketiga setelah Bismillahirrahmanirrahim. Maka penulis membawakan sebuah kalimat atau sebuah tulisan dengan judul Fadlu man alima wa allama. Fadlu man alima wa allama, yaitu keutamaan orang yang berilmu dan juga mengajarkan ilmunya. Jadi di sini penulis mengutip eh, sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya itu sahih Bukhari yang di dalam sahih Bukhari tersebut Imam Bukhari membuat sebuah bab dalam kitabul ilmi dengan judul Fadlu Man Alima Wa Allama yaitu keutamaan orang yang berilmu dan juga mengajarkan ilmunya dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu ilmu agama ilmu agama Islam ilmu Alkitab dan As-Sunnah Qala al-Bukhari rahimahullahu fi sahihihi. Berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya di dalam kitab sahihnya yaitu sahih Bukhari. Babun fadlu man alima wa allama. Bab tentang keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Ala. Menuturkan hadis kepada kami Muhammad bin al-Ala. Kala beliau berkata Haddathana Hamadu ibnu Usamata. Hamad bin Usamah menuturkan hadis kepada kami an Buraid ibni Abdullah dari Buraid bin Abdullah an Abi Burdah dari Abu Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala beliau bersabda, Masalu ma ba'asani Allah bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaifil kasiri. Rasulullah SAW bersabda perumpamaan. Ma ba'asani Allah bihi sesuatu yang Allah utus aku untuk membawanya. Minal huda wal ilmi, yaitu petunjuk dan ilmu. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala utus aku untuk membawanya, untuk menyampaikannya Kamasalil fil kafiri. Seperti perumpamaan air hujan yang deras, air hujan yang begitu banyak. Asoba ardon yang menyirami bumi. Fakana minha nakiyatun, maka di antara bumi itu ada tanah yang bersih, ada tanah yang subur. Qabilatil ma'a yang tanah itu bisa menerima, bisa meresap air dia bisa menerima atau meresap air, menyerap air hujan yang turun kepadanya. Fa'ambatatil kal'a wal usbal kasiro. Maka tanah itu bisa menumbuhkan pohon-pohonan, bisa menumbuhkan rumput-rumput yang banyak. Wakanat minha ajadibu dan diantara tanah itu ada juga tanah yang keras, ajadib, tanah-tanah yang keras amsakatil ma'a sehingga dia bisa menahan menampung air. Karena Allah bihan nasa maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengan tanah-tanah itu bagi umat manusia. Fasharibu maka mereka pun minum darinya wasakau dan mereka bisa memberikan minum bagi ternak-ternak mereka. Wazara'u dan mereka pun bisa mengairi sawah dan ladang lahan pertanian yang mereka miliki. Wasabat minha ta'ifatan ukhra dan air hujan itu pun menyirami, menimpa jenis tanah yang lain di atas muka bumi ini. Inna hiya ki'anun. Itu adalah suatu tanah yang licin. Inna hiya ki'anun. La tumsiku yang tidak bisa menahan air, tidak bisa menampung air, tidak bisa mengikat air, wala tumbitu kal'an dan tidak tidak bisa pula menumbuhkan pohon-pohon dan tanam-tanaman. Fadzalika masalul man faqiha fi dinillah, maka itulah perumpamaan orang yang faham, orang yang memahami agama Allah yaitu Islam. Wa nafa'ahu ba'athani Allahu bihi dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus aku untuk menyampaikannya, yaitu petunjuk dan ilmu. Fa'alima wa orang itu pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dia bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Perumpamannya, perumpamaan orang ini adalah seperti tanah yang subur, tanah yang bisa menyerap air, tanah yang bisa menumbuhkan tanam-tanaman, tanah yang bisa menampung air dan memberikan manfaat bagi umat manusia sehingga mereka bisa minum darinya, mereka bisa memberikan minum bagi ternak dan mereka bisa mengairi sawah dan ladang mereka. Wa masalul man lam yarfa' bidzalika ra'san dan yang satu lagi adalah perumpamaan orang-orang yang tidak mau peduli ya orang-orang yang tidak mau peduli terhadap agama Islam, tidak mau peduli kepada petunjuk dan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi dan perumpamaan orang yang tidak mau menerima petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala utus aku untuk menyampaikannya. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang sahih ini hadis yang dibawakan oleh Imam Amirul Mukminin fil hadis Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya Sahih Bukhari memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga bagi kita. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ya kepada kita umat manusia ini sesuatu yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita di alam dunia, yaitu al-huda wal ilm, yaitu petunjuk dan ilmu agama. Petunjuk dan ilmu agama inilah ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui kitab sucinya Al-Qur'an. Petunjuk dan ilmu inilah yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusannya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Para ulama tafsir kita menjelaskan yang dimaksud dengan bil huda wa dinil haq yang dimaksud dengan petunjuk yaitu adalah ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita seperti apakah ilmu yang nafi. Seperti apakah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi umat kita, dan bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat melalui melalui lisan, melalui keterangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang dibawa juga oleh Rasulullah SAW kepada kita umat manusia adalah yaitu ad-dinul haq, yaitu agama yang benar. Apa yang dimaksud dengan dinul hak, agama yang benar? Para ulama tafsir kita menjelaskan yang dimaksud dengan dinul hak maknanya adalah al-amalus soleh, yaitu amal yang soleh, amal yang diterima, amal yang benar yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita ya bagaimana kabar amal soleh, bagaimanakah seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah diterima suatu amalan kecuali amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis, "Man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami maka amalan itu pasti tertolak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita ya betapa besar kebutuhan kita, hajat kita kepada Rasulullah SAW. Karena beliaulah yang membawa petunjuk dan ilmu ini ya bagi umat manusia. Kemudian yang ketiga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya umat manusia ketika menerima petunjuk ya, dan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka ini secara umum bisa dibagi menjadi dua. Sebagian manusia bisa mengambil manfaat bisa memetik faedah, bisa mengambil manfaat ya yang besar dari wahyu, dari keterangan yang dibawa oleh beliau. Mereka berilmu dan juga mereka mengajarkan ilmu ini kepada manusia. Mereka menerima hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang tunduk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian sebagian yang lain ya ini adalah contoh yang buruk, yaitu di mana manusia-manusia yang tidak mau peduli kepada Islam, yang tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja kita berharap kita tidak ingin ya. Kita berharap kita termasuk golongan yang pertama, orang-orang yang berilmu dan juga mengajarkan ilmunya dan tentu saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan dari hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah pentingnya seorang muslim untuk senantiasa berdoa kepada Allah Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim ulatulin. bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang yang berilmu tapi tidak beramal. Walatulin dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Mudah-mudahan mukadimah yang singkat ini sebagai pengantar materi pelajaran bahasa Arab bermanfaat bagi penulis, bagi pembaca, dan bagi segenap kaum muslimin yang sampai kepada mereka kitab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.